Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa آله وصحبه ومن والاه Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Pembahasan terakhir masih mengenai lafaz-lafaz yang mengandung makna umum. Namun sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru yaitu mengenai <clears throat> lafat umum namun nanti ada pengkhususannya atau yang misalnya, Nah, atau yang dikenal dengan mutlak. Karena nanti mutlak itu lawannya muqayyad. Jadi kalau lafat umum itu nanti ada lafat khusus. Kalau lafat mutlak nanti ada sebaliknya lafat muqayyad namanya. Nah, barakallahu fikum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatahriru raqabatin." fatahrir rokobah maka hendaknya dia membebaskan budak mutlak itu budak apa saja silakan mau budak kafirah budak muslimah silakan tapi ternyata ada datang ayat yang lain fatahrir rokobatin mukminah berarti mukoyat di situ yang diperintahkan untuk membebaskan budak itu budak yang mukminah nggak boleh yang kafirah Aulum, budak wanita yang mukminah baru boleh dibebaskan syaratnya itu kenapa pertama mutlak kedua mukoyat nah kalau ada lafadznya mutlak kemudian ada lafadznya mukoyat dibawa makna mutlak kepada di Dibawa yang mutlak kepada muqayyad. <coughs> hampir mirip maknanya dengan umum dan khusus ya, hampir mirip ada, hampir ada. Nah, kalian sini qala al-muallif rahmatullah alaihi al-imam al-amriti Sumal umumu ubtilat dawahu fil fi'li bal wa majara majrahu. Ini berkaitan masalah enam lafat umum. Kita lihat syarahnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimatullah alaih, al-af'alu laisa fiha umumun wa innama fiha itlaq. Sekarang kalau fi'il-fi'il ya, nah fi'il itu seringnya memang di dalamnya tidak ada lafaz umum, maksudnya tidak mengandung makna umum. Hanya saja fi'il itu seringnya maknanya itlaq mutlak. Paham ya? Fi'il itu maknanya mutlak. Misalnya contohnya, sahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasadada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lupa kemudian sujud. Sujud apa namanya? sujud sahwi. Hal hadza amun fi kulli sahwin? Apakah di sini umum pada setiap lupa, sahwinan lupa? Laisa aman jawabannya, tidak umum. Hasala minhu sahwu, hasala minhu as-sahwu was-sujud faqat. Yang terjadi di situ adalah apa? Kelupaan dan sujud saja. Lakinnahu laisa fi kulli sahwin. Maksudnya itu sujudnya itu tidak setiap lupa kemudian sujud itu enggak. Paham ya? Nah, yang terjadi itu karena mungkin lupa dalam enam ritual atau dalam dalam misalnya ritual sholat misalkan ada yang terlupakan akhirnya setahui misalkan nah seperti itu bukan setiap yang lupa kemudian sujud enggak paham ya kan ini kan lafaznya sahan Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mutlakan Rasulullah SAW lupa kemudian sujud jadi seakan-akan tuh sholat gak sholat lupa sujud itu loh paham belum padahal yang diinginkan ini lupa ketika apa sholat paham soalnya ya nah kita lihat sini, lakin laysa safi kulli sahwin akan tapi di situ sujudnya tidak setiap lupa, tidak setiap kali lupa. Walidzalika kullu fi'lin fa innahu la dulu 'alal umum. Oleh karena itu, setiap fi'il itu pada asalnya tidak menunjukkan umum gitu loh. Nah, yang menunjukkan hanya mutlak saja. Mutlak sujud, paham ya? Nah, jadi lupa kemudian sujud itu secara mutlak saja. Tapi kapan melakukannya? Ketika sholat. Lupanya ketika sholat. <clears throat> Faidah kulta. Apabila dikatakan kepadamu. enam Atau faida kultu apabila aku berkata, safara fakosoro. Si fulan itu safar kemudian naam barakallahu fikum fakosoro kemudian dia mengkosor sholatnya, enam Safara Nah, fakosura. Maksudnya orang tersebut safar kemudian mengkosor sholatnya. Fa'innahu la yadul al umum. Maka di sini tidak menunjukkan atas umum. Wala yakni annahu fi kulli safarin yaksur. Bukan maknanya di sini setiap kali safar kemudian mengkosor itu bukan. Nah, tapi bagaimana maknanya? Maknanya ya mutlak aja, mutlak, secara mutlak. Secara mutlak maksudnya fulan itu safar kemudian mengkosor. Kapan? Ulah alam. Nah, ya, globalnya ya ketika safar Ma'ruf ya jarak safar itu kembali ke uruf dalam artian tidak diukur dengan sekian mil misalnya pendapat yang sahih yang dikuatkan Syekhul Islam Nutaimiyah. Jadi jarak safar itu kembali ke uruf. Uruf itu ada setempat bagaimana? Mengatakan itu safar atau bukan? Karena kalau diukur dengan nambah kalau fikum jam dan misalnya terkadang ada perjalanan sangat jauh sekali tapi ditempuh dengan satu jam. Pesawat misalkan. Oh ya, sini Makassar atau sini Batam misalkan satu jam lebih sedikit. Safar juga. Nah, jadi kembali ke uruf. Kita lihat sini Faida kult apabila aku berkata, qama Zaidun fakataba. Zaid berdiri kemudian dia menulis mutlak ini. Nah, menulis apa Allah alam? Fala ya'ni annahu kullama qama katab, bukan maknanya bahwa setiap kali berdiri dia nulis enggak. Cuman mungkin dia berdiri nulis itu pada suatu kesempatan gitu itu ya. Seperti tadi pertama tadi, Rasulullah lupa kemudian sujud. Apakah setiap kali lupa sujud? Tidak. Nah, maksudnya mungkin Rasulullah itu lupa kemudian sujud ketika sholat itu. Apa maksudnya? Nah, kita lihat sini. Waliyadul al umum tidak menunjukkan umum. Wa idza kul kullama saha sajad. Apabila engkau katakan atau apabila dikatakan atau apabila engkau katakan kullama saha sajad, setiap kali lupa kemudian sujud, fa innahu yadul al umum. Berarti ini umum kan? Setiap kali lupa sujud, setiap kali lupa sujud. Umum enggak berarti? Seakan-akan umum. Walakin istafatnal umum min lafzi kullama. Tapi umumnya di sini Bukan dari lafaz saha saja itu bukan, tapi dari lafaz kullama. Karena kullama saja artinya setiap kali. Berarti kan umum. Nah, walaysa minal fi'il bukan semata-mata fi'ilnya itu. Kalau tadi kan nggak ada kullama. Sahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasajada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa kemudian sujud. Ini maknanya enggak umum ya mutlak ya. Nah, barakallahu fikum dalam artian itu mutlak sujud Rasulullah semata-mata sujud. Cuma apakah setiap kali lupa sujud? Tidak, Itulah. loh. Nah, Fal fi'lul mujarrad la yadullu al umum, maka fi'il semata-mata fi'il saja. Ya, al fi'il mujarrad semata-mata fi'il yang murni, tidak ada yang lainnya, tidak ada korina yang lainnya. La yadullu al umum, tidak menunjukkan umum. Walakin dulu alat itlaq, tapi menunjukkan atas itlaq. Ya, pemutlakan. Nah, semata-mata melakukan perbuatan tersebut. Tidak setiap kali melakukannya. Nah, Mas Alatun Sekarang permasalahan. Mal perkubenan umum itlaq. Sekarang apa sih bedanya? Antara umum dan itlak ini bedanya apa? al ya um jami al afrod al sabil badal. Itlak itu ya um menyeluruh menyeluruh pada seluruh jenis-jenis individu al eh, ala badal dalam bentuk badal pengganti. Jadi nanti yang namanya mutlak itu selalu ada selalu ada gantinya. Satu aja sudah dilaksanakan aja, nggak harus seluruhnya itu. Paham ya? Tapi kalau umum itu harus semuanya. Kami ya? harus semuanya. Tapi kalau itlak ini ya Om jamin afrad ala sabil badal. Maksudnya kalau itlak ini menyeluruh pada seluruh individu tapi dalam bentuk badal pengganti saja. Nah, maksudnya kalau ada satu orang juga sebagai pengganti bisa itu loh. Nah, enggak harus semuanya, tapi kalau umum semuanya enggak bisa satu. Kita lihat sini. Wal umum ya Om jamin afrad ala sabil syumul ya enggak. Sedangkan umum itu adalah sesuatu yang mencakup pada seluruh jenis individu dalam bentuk syumul, keseluruhan pencakupannya seluruhnya gitu. Nah, nggak bisa diwakilkan. Tapi kalau ini bisa perwakilan penggantian, bisa perwakilan bisa digantikan oleh yang itu lagi. Kita lihat nanti. Misalnya dari contohnya, idza kulta apabila engkau berkata, akrim taliban, perhatikan baik-baik ya. Akrim taliban, muliakanlah seorang pelajar. Di dalam ruangan kelas atau dalam madrasah sekolahan ada banyak pelajarnya enggak? Antum disuruh sama orang akrim taliban, muliakanlah seorang pelajar. Ini apakah maknanya antum harus memuliakan seluruhnya atau satu orang saja? Satu orang sudah cukup. Satu orang itu pun antum sudah mengerjakan perintahnya. Akan Taliban. Muliakanlah satu orang pelajar. Atau muliakanlah seorang pelajar. Setelah kita muliakan, dia malah ngomel-ngomel. Aku tadi nyuruh suruh muliakan semuanya. Enggak, lafadnya akrim Taliban. Muliakanlah seorang pelajar. Jadi satu sudah mewakili itu loh. Antum intinya muliakan satu sudah mewakili. Sudah terlepas diri dari apa? Dari tanggungan perintah tadi itu sudah. Berbeda dengan lafaz berikutnya. Eh, penjelasan ini. fa'ataita ahada talabah wa wa Zaid wa akramtahu. Akhirnya kamu mendatangi salah satu di antara santri atau murid yaitu Zaid dan kamu memuliakannya. Cukup enggak nyeselnya? Cukup. Karena lafaznya akram taliban. Muliakanlah seorang pelajar. Fa innaka takunu mumtasilan lil amri maka engkau sudah menjadi orang yang mengerjakan perintahnya. Summa qala laka fil yawmis Kemudian berikutnya lagi hari berikutnya dia ngomong kepadamu, akrim taliban. Setelah kita muliakan Z, tadi malah dia ngomong lagi, akrim taliban, muliakanlah seorang pelajar. Fa ta Amran fa innahu yasih. Eh, kemudian engkau marah memuliakan satu orang namanya Amr, itu sudah benar juga. Li'an hadza yashmul jami' ala sabil badal. Karena yang namanya nah perbuatan itu sudah mencakup seluruhnya. Perbuatan ini sudah mencakup seluruhnya dalam bentuk batal pengganti. Jadi taliban yang namanya taliban santri itu kan umum eh, dalam artian mencakup semua namanya santri cuman apakah semua santri harus dimuliakan perintahkan mas satu ya semata-mata santri itu santri namanya paham ya misalkan akun taliban muliakanlah kan, muliakanlah enam seorang pelajar antum malah yang antum muliakan eh, tukang tadi sampah di sekolah itu sudah mengerjakan belum belum nah intinya antum nyari di kelas itu atau di sekolah itu yang santri walaupun satu orang sudah terpenuhi apa e, barakallahu fikum sudah mewujudkan atau melaksanakan perintahnya. Tapi kalau yang antum tanamlah orang lain nggak bisa. Fatakhudhu wahidan badal jami', maka engkau mengambil satu orang sebagai pengganti seluruhnya. Wala tukrim jami' apalah bukan maknanya engkau harus memuliakan seluruh para pelajar. Satu pak Itu kalau mutlak. Walau kulta akrim taliban wa a'tainam. Akrim taliban, kalau seandainya engkau berkata, akrim taliban, Muliakanlah seorang pelajar wa a'taitahu mi'ata riyalin. Kemudian kau memberikan kepada pelajar tersebut 100 rial. Wa tulabu adatuhum mi'ah. Padahal apa? Para pelajar itu jumlahnya 100. Falaitalahu an yaksami eh, an yaksimaha 'alal jami' talabah. Maka tidak berhak apa? Tidak berhak, tidak wajib bagi dia membagikan kepada seluruh santri tadi itu. Intinya kan lafaznya apa? Muliakannya, muliakanlah satu orang atau muliakanlah seorang pelajar. Antum eh, ngasih uang seratus ribu kepada pelajar itu. Sudah sudah cukup nggak aslinya itu? Sudah nggak harus antum ngasih semuanya seratus ratus nggak harus. Karena perintahnya cuma mutlaknya satu itu loh. Nah, ada penggantinya kita lihat sini. E, barakallahu fiikum wa inna wa inna yukrim dan faqat. Hanya saja enam <clears throat> eh, dia memuliakan satu orang saja. Li'anna hadza mutlak karena ini mutlak. Ini karena mutlak ya, karena mutlak intinya siapa saja dia santri bisa gitu istilahnya itu nggak harus semuanya itu kalau mutlak seperti itu beda dengan lafaz yang akan kita sebutkan nanti wa idza qulta apabila engkau berkata la tukrim fasikon jangan sekali-kali kamu muliakan orang fasik ya jadi kalau kamu jumpai orang fasik di mana saja jangan dimuliakan nah contohnya gitu faqama wa akrim fasikon kemudian dia berdiri malah memuliakan apa malah mengatakan akrim fasikon nah eh, fakoma atau orang tadi malah fakom wa akrama fasikon justru dia setelah dilarang malah justru berdiri kemudian memuliakan apa orang fasik fa innahu yakunu qad khalafal amr berarti dia telah menyelisih apa perintah perintahnya jangan kamu memuliakan orang fasik oh, dia malah berdiri malah orang fasik ini memuliakan berarti dia menyelisih perintah li li'anna lafdhu amun yashmul kull fasikun karena lafadznya di sini umum paham ya bedakan antara yang pertama dengan ini ya Lafaznya di umum. Nah, lafaznya umum mencakup seluruh orang fasik. Tahunya dari mana umumnya? Bukan semata-mata fi'il tapi lad itu. An-nakirah fi itu fidu al-umum. Sudah kita lewati kemarin kan? Jadi kita tahu itu umum bukan dari tukrim tapi dari la. La nahiyah. Ingat-ingat ya, an-nakirah fi itu fidu al-umum. Isim nakirah itu kalau berada pada bentuk konteks larangan, maka mananya umum. Sekarang fasik nakirah enggak? Sebelumnya dilarang nggak? Ada larangan nggak? Ada larangan umum berarti. Kalau yang pertama kan akrim taliban, nggak ada di situ tanda-tanda. Ya, wah. Jadi nanti kaidahnya an-nakirah fi siyaqil isbat tufidu al mutlak. Nakirah kan bentuknya isbat penetapan seperti akrim. Apa penetapan itu. Itu nanti maknanya mutlak itu ada. Nah barakallahu fikum walau kila li ahadin kalau seandainya dikatakan pada seorang la tuhin taliban jangan sekali-kali kamu menghinakan seorang pelajar. La tuhin taliban. Jangan sekali-kali kamu menghinakan seorang pelajar. Nah, ini juga hampir, hampir sama ya dengan yang di atasnya ya. ahana taliban wahidan akhirnya dia malah justru menghinakan satu pelajar. Yakunu qad khalafal amr li'an hadza am. Berarti dia apa? Telah menyelisih perintah karena ini lafaznya umum La tuhun taliban artinya apa? Jangan sekali-kali kamu menghinakan pelajar. Semua pelajar. Pelajar manapun jangan dihinakan. Ini umum gak ini Taunya dari mana? Lanahiyah itu. Taunya bukan semata nafi'il tapi lanya itu. An-nakirah nah itu nahi tufidul umum. Nakirah itu ketika berada pada konteks pembicaraan larangan, ada larangan sebelumnya. Maknanya apa ini Umum. Wa'budullaha wala tusriku bihi syai'an. Syai'an nakirah enggak? Nakirah. Sebelumnya ada ada larangan enggak? Naam, wala tusyriku. Berarti ini kaidah yang sangat penting sekali. Jadi penting ya ilmu usul ini ternyata penting juga karena ada keterkaitan dengan apa? Ilmu bahasa Arab dan juga ada keterkaitan dengan apa? Memahami dalil, paham ya? Nanti suatu ketika Allah Taala kehendaki antum bisa ngajar, ngajarkan ilmu karena orang belajar itu upayakan bukan semata-mata untuk dirinya sendiri enggak, tapi suatu ketika upayakan bisa ngajarkan lagi. Nah, itu nanti kalau antum sudah paham masalah usul ini, antum bisa menjabarkan satu ayat yang kelihatannya satu ayat aja. Itu sampai berjam-jam itu. Lafat budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Pendek ayatnya? Itu tadi Allah tuh sudah jelaskan, itu satu jam sudah selesai. Pada ayat itu gitu ayatnya. Mulai dari wa Budu, kemudian wa Budu itu apa? Jelaskan perintah, perintah itu menunjukkan apa? Paham ya? Kemudian ibadah itu apa? dari ada ibadah. Kemudian lafzul Allah, eh, Allah itu dari kata apa? lafadznya itu dijelaskan itu semuanya. Kemudian wala tusyku bisyai'a. Nah, ini larangan. Larangan hukum asalnya apa? Kemudian ini nakirah, nakirah dalam bentuk konteks larangan apa? Jadi oh, satu ayat aja pendek kayak gitu kalau antum jelaskan dan tahu penjabarannya wawasannya luas, satu jam nggak selesai wala alam. Paham ya? Satu jam nggak selesai. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Yang namanya mempelajari kitab itu apalagi semakin banyak kitab yang dia selesaikan dan dia paham itu semakin banyak wawasannya. Karena wawasan itu penting sekali. Ini sekedar gambarannya. Wawasan itu penting sekali. Suatu ketika antum mengajar itu nggak modalnya cuma kitab tok gitu loh. Kalau nggak ada kitab bingung dah. Paham ya? Kalau nggak ada kitab dah. Ustaz kenapa Ustaz nggak ngajar Ustaz? Kitabnya ketinggalan di rumah. Misalkan. Padahal itu udah ada, matanya. Paham ya? Matanya itu kalau dia tuh paham bisa jelaskan dari matan tersebut. Jadi, nah na'am barakallahu fikum hafizakumullah, wawasan penting sekali. Naam. Namun ingat ya, wawasan itu pun harus diiringi dengan hafalan. Karena hafalan itulah yang sebagai patokan. Karena cuma lo cuma wawasan pernah pernah lewat pernah lewat tapi wawasannya nggak dihafal. Ya nanti menjelaskan nggak bisa juga. Nah karena hafalan penting sekali. Karena kalau modalnya cuma kitab itu suatu ketika kitabnya hilang, terbakar, dimakan rayap misalkan atau kena banjir, nggak punya hafalan dia nggak bisa ngeluarkan lagi. Tapi kalau dia punya hafalan walaupun sedikit Al-Qur'an dan As-Sunnah, Al-Qur'an Sunnah paham, intinya bisa jelaskan, kemudian juga dikuatkan bahasa Arab lagi. Itu suatu ketika misalkan nggak ada buku atau suatu ketika bukunya hilang, atau suatu ketika terbakar itu diam ada maklumat di sini. Paham ya? Jadi hafalan itu penting sekali ya. Hafalan itu penting sekali. Naam. Al ilmu fi sudur wala Fi sutur. ilmu itu yang ada dalam dada bukan yang di dalam enam tulisan atau lembaran. Cuman ada ikatan keterkaitannya. Qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum. Wal umum yashmal jami'a al-afrad ala sabil sumul. Sedangkan yang namanya umum itu mencakup seluruh jenis individu dalam bentuk sumul. Sumul itu adalah apa? Menyeluruh. Paham ya? Syumul, menyeluruh. Nah, jadi bentuknya menyeluruh semuanya kena. Wal punya um jamin afrad ala sabil badal. Sedangkan itlaq itu nam umum pada seluruh apa jenis individu mencakup seluruh jenis individu tapi apa ala sabil badal dalam bentuk badal. Badal itu dalam bentuk bisa digantikan. Paham ya? akrim taliban, muliakanlah seorang pelajar. Walaupun di dalam kelas itu ribuan pelajar, tapi antum memuliakan satu tak sudah cukup. Paham enggak? Karena mutlak lafaznya. Nah, tapi kalau antum eh, contohnya la tadrib taliban, la tadrib taliban, jangan kamu mukul seorang pelajar. Yang gitu ngartikannya. Nah, lafaznya walaupun seperti itu, tapi maknanya apa? La tadrib taliban, jangan kamu pukul seorang pun dari kalangan pelajar. Semuanya enggak, walaupun satu pun enggak boleh. Karena mencakup umum itu karena ada lanahiyah tadi itu. Kita lihat sini. Kadzalikal mutlak la yustasna minhu idza nam. Demikian pula apabila mutlak la yustasna minhu tidak dikecualikan darinya idza qulta apabila engkau mengatakan akrim taliban inna zaidan enggak boleh. Nah, muliakanlah seorang pelajar kecuali Zaid itu enggak bisa. La yasih itu enggak benar. Hada. Nah, seperti ini enggak boleh. La yasih hada ini enggak benar. Bal taqulu akrim taliban wa la tuqrim Zaidan. Tapi seharusnya kamu mengatakan apa? Muliakanlah seorang pelajar tapi kamu jangan muliakan apa? Zaid. Jadi pelajar manapun silahkan sahabat satu aja bisa, tapi kalau Zaid nggak boleh. Paham ya? Lafaznya seperti itu. Akrim taliban wa la tuqrim Zaidan. Li'anna al-itlaq la yatanawal illa wahidan. Dikarenakan yang namanya lafaz mutlak itu tidaklah mencakup kecuali satu. Wal wahid la yustasna minhu wahid. Sedangkan yang satu itu nggak dikecualikan lagi. Nah, Eh, Wafil umum idza qulta. Tapi kalau umum apabila kau mengatakan la tukrimut talabah illa Zaidan, jangan kamu muliakan enam semua pelajar atau jangan kamu muliakan enam para pelajar kecuali Zaid. Ini berarti apa berarti? Semua pelajar jangan dimuliakan kecuali Zaid. Berarti Zaid boleh dimuliakan. Fa innahu yasih maka itu benar. Adapun khulafahnya yang akan beliau sebutkan insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu